Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita senantiasa manjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Maka wujud syukur ini, mari kita melaksanakan semua perintah-perintahnya. nya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semuanya itu kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memperoleh dalam kehidupan ini ridho dan berkahnya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami diberikan tema oleh takmir yaitu tentang kematian dan persiapan menghadapinya. Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan menjemput seseorang. Apakah orang itu melihat atau tidak, akan tetapi tidak mengenal waktu kapan saja bisa datang, tidak mengenal tempat di mana saja yang namanya kematian akan menjemputnya dan juga tidak mengenal usia. Bisa dalam kondisi yang sehat walafiat, akan tetapi tiba-tiba Allah memanggilnya. Bisa saja pada saat ia bekerja, maka Allah memanggilnya. Dan bahkan pada saat ia olahraga pun kadang-kadang Allah memanggilnya. Begitu pula pada saat duduk-duduk santai dan pada saat apa saja yang kita semua tidak akan tahu kapan datangnya kematian itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafikun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun maka Allah tidak akan mengakhirkan kepada seseorang tentang datangnya kematian ini kalau sudah waktunya datang maka akan datanglah dan Allah maha untuk memberikan berita tentang apa yang kalian lakukan selama di dunia ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat dari sahabat Ansor. Salah seorang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang mukmin yang manakah yang baik? Maka Rasulullah menjawab, yang baik adalah seorang mukmin yang akhlaknya baik. Kemudian pertanyaan yang kedua disampaikan, "Ya Rasulullah, lalu seorang mukmin manakah yang paling cerdas?" Maka Rasulullah menjawab, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat tentang kematiannya dan orang yang paling baik di dalam mempersiapkan tentang dirinya untuk memasuki alam berikutnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa manfaat, ada beberapa faedah dari mengingat tentang kematian ini. Antara lain yang pertama, mengingat kematian adalah termasuk ibadah. Karena apa? Karena kalau ingat tentang kematian yang datangnya, kita tidak tahu ini. Sudah barang tentu kita ini akan rajin untuk mempersiapkan diri untuk kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mengingat kematian adalah membantu bagi kita semua, terutama di dalam sholat ini menjadi khusyuk. Kalau kita ingat tentang kematian, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Akan mendorong sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk. Sholat yang kita lakukan sejak takbiratul ikhram sampai dengan salam. Maka jiwa, raga, hati nurani kita full menghadap konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan orang yang sedang melaksanakan sholat sejak awal sampai dengan selesai full bahwa konsentrasinya dia selalu menghadap kepada Allah adalah sesuatu yang sulit ilal aqallun kecuali orang-orang seperti itu sangat sedikit maka pertanyaannya bagaimana kalau kita pas melaksanakan sholat Padahal kita sejak awal niat kita sudah luar biasa ingin menghadap kepada Allah. Tetapi mungkin terpengaruh dengan pekerjaan, terpengaruh dengan problem-problem yang kita miliki di luar sholat. Bisa saja pada rakaat kedua, rakaat ketiga mungkin konsentrasi kita hilang. Maka kalau sudah seperti ini, Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita sudah kembali ingat kepada Allah maka cepatlah kita kembali pula untuk benar-benar bahwa perasaan kita ini, bahwa semuanya konsentrasi kita ini hanya semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, mengingat kematian adalah akan menjadikan seseorang ini akan selalu mempersiapkan diri yang baik, maka sewaktu-waktu kita akan berjumpa kembali kepada Allah. Kita telah siap untuk menghadapinya. Yang keempat, hadirin sekalian yang berbahagia, mengingat kematian akan membuat seseorang untuk memperbaiki di dalam kehidupannya. Maka, kalau kita ingat tentang kematian ini, maka kita selalu ingin hidup kita ini menjadi hidup yang baik. Hidup kita ini adalah dipenuhi dengan akhlak yang baik. Walaupun ada pepatah di dalam bahasa agama mengatakan, maka kalau kita hidup ini melakukan pekerjaan, pekerja keraslah semata-mata dan seakan-akan engkau tidak akan mati selamanya akan tetapi diikuti dengan kata-kata maka ingatlah bahwa hari esok kamu akan mati sehingga perpaduan kepentingan dunia dan akhirat akan seiring berjalan bersama-sama sehingga dengan demikian maka insya Allah orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia sampai dengan di akhirat kelak yang akan datang. Hadirin sekalian yang berbahagia, Kemudian yang keempat, maka mengingat kematian akan membuat kita ini untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang zolim, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada yang namanya melakukan fitnah, melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang menjadikan orang lain ini menjadi teraniaya. Insya Allah kalau kita selalu ingat tentang kematian kita, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada kezaliman ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka sebagaimana di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Maka apakah mereka tidak mengira bahwa sesungguhnya mereka ini akan dibangunkan kembali nanti setelah kita mengalami kematian. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka selanjutnya agar setiap saat kita ini siap untuk menjemput yang namanya kematian atau ajal, maka ada beberapa hal yang harus kita perbaiki baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang pertama yaitu mengenai akidah. Akidah kita dan keimanan kita. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai akidah, keimanan akan tercampur dengan hal-hal yang berbau syirik, hal-hal yang berbau khurafat sehingga murni akidah kita ini, iman kita ini menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat sesuai dengan ajaran yang sudah kita pahami selama ini. Yang kedua, maka amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, mari kita jaga, jangan sampai bercampur baur dengan yang namanya ria. Sehingga amal ibadah kita ini hanya semata-mata agar supaya diperlihatkan pada orang agar supaya orang melihat, agar supaya orang ini boleh dikatakan yaitu akan mengatakan bahwasanya wah orang ini adalah orang yang baik, orang yang hebat, hanya ingin dipuji dan dipuja oleh orang lain. Mari kita hindari amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, hindarkan dari riak, hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Baik itu yang menyangkut yakni yang dikatakan ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah, marilah tidak apa-apa kita lakukan. Tetapi kalau sudah yang memasuki yang namanya bid'ah yang dolalah, mari itu kita hindari. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya rizki, harta, tahta yang sudah kita peroleh dengan susah payah dengan jalan yang benar, maka jangan sampai harta rizki seperti ini akan tercampur yaitu dengan hal-hal yang haram, dengan hal-hal yang subhat. Mari kita hindari kalau kita ini ingin persiapan kita untuk menghadapi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan persiapan yang sempurna. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya kita punya istri, kita punya anak, apakah mereka sudah kita persiapkan menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, yang pada saatnya adalah menjadi anak-anak yang mendoakan kepada orang tuanya, menjadikan istri-istri kita istri yang solihah, istri yang baik. Kalau ini kita lakukan, maka termasuk inilah yang harus kita persiapkan. Kemudian sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan keluarga ini yaitu ku fusakum wa ahlikum naro. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya kita diberikan ilmu dan kita diberikan yang namanya pengetahuan pemahaman mengenai Islam. Maka jangan sampai ilmu dan pemahaman tentang Islam yang sudah kita kaji selama ini kemudian akan tercampur dengan ajaran-ajaran Islam yang menyimpang, ajaran-ajaran Islam yang mengarah kepada kesesatan. Maka kita harus kembali kepada Islam yang sempurna, Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian yang terakhir yaitu gaya hidup, cara hidup, orientasi hidup kita ini jangan sampai menyimpang dari ajaran agama Islam. Kalau ini menyimpang dari ajaran Islam, maka akan menjadikan kita ini menjadi orang yang sesat pula, menjadi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun sampai akhirat kelak yang akan datang. Oleh karena itu, mari, mari kita siapkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari kehidupan, nyawa, harta, ilmu, mari kita upayakan, kita infakkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri kami dan mudah-mudahan bagi kita semua.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 Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhal amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Fa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma barik lana fimah khalaqta wa hadhil baldah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wasalimna min adabil kubri, wasalimna min adzabin nar wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma tawil umurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa umurana wa umurana wa wasi arzakana wa hasil wa an syarri ba'idna wa ilal khairi qaribna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar